محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ayuhal ikhwah ahibba azani Allah wa iyyakum kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Usul Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pada pertemuan yang lalu kita masuk pada poin yang pertama beliau mengatakan yakni Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan usul sunnah pokok-pokok sunnah di sisi kita adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan sesuatu yang para sahabat Rasulullah ada di atasnya. Wal iktida'u bihim dan berkudwah bertauladan dengan mereka. Ini isyarat barakallahu fikum atau ini nas yang tegas menyatakan pokok agama Naam, pokok petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pegang adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat ada di atasnya dan itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata lima muhammad kita berkuduah kepada mereka. Wa bid'ah, wa bid'ah. Dan termasuk dari pokok-pokok sunnah, pondasi-pondasi sunnah Selain kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Kita pun wajib untuk tarkul bid'ah Untuk meninggalkan kebidahan Iya Dan ini Barakallahu fikum Adalah konsekuensi Ketika seseorang Naam menyatakan Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Iya karena seorang yang mengatakan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah maka yang pertama dia harus memberikan hak Allah. Hak Allah adalah untuk diibadahi dan tidak dipersekutukan. Dan para ulama mengatakan bahwasanya tidak cukup seseorang untuk cinta kepada tauhid, benci kepada syirik, nah tidak cukup bagi dia sampai dia menampakkan kebenciannya, ketidaksukaannya terhadap kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Demikian pula yang berikutnya, ketika seorang hamba menyatakan Muhammad Rasulullah, maka dia harus mengikuti beliau. Dia membenarkan naam berita yang dibawa oleh beliau dan dia juga harus berlepas diri dari orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu." Engkau wahai Nabi tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dalam keadaan mereka bercinta kasih, bernaam loyalitas kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya walau kanu aba'ahum walaupun musuh-musuh itu bapak-bapak mereka au abna'ahum ataupun anak-anak mereka au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka au ashiratahum atau keluarga mereka ulaika kataba fi qulubihimul iman merekalah orang-orang yang Allah telah tetapkan keimanan di dalam kolbu-kolbu mereka demikian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Terlebih lagi Rasul kita Sallallahu alaihi wasallam telah memperingati hal itu Beliau di setiap khutbahnya ya Yang diriwayatkan Ishtadda godobuh ketika beliau berkhutbah dan membuka dengan khutbatul hajah Ishtadda godobuh ya sangat keras marah marah beliau ketika beliau berceramah ihmarra eh, wajhuh wajahnya menjadi memerah seakan-akan beliau itu adalah mundiru jaish Naam seorang pemimpin pasukan yang beliau mengatakan fa inna khairal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Beliau dalam keadaan suara yang tinggi, wajah yang memerah, beliau mengingatkan sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan perkara-perkara baru dalam agama karena setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan kata beliau sallallahu alaihi wasallam iya sehingga kata Imam Ahmad termasuk dari pondasi agama seorang muslim adalah tarkul bidah, meninggalkan kebidaahan. Kata beliau wa kullu bid'atin fahiya dhalalah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan wa tarkul khusumati wal julusi ma ashabil ahwa. Kemudian beliau menambahkan di antara pokok-pokok agama seorang muslim adalah meninggalkan khusumat, perselisihan, meninggalkan perdebatan, dan duduk-duduk bersama ashabul ahwa. Ini yang tadi kita singgung di awal. Tidak cukup bagi seorang muslim untuk benci terhadap bid'ah dan meninggalkan bid'ah, tetapi dia juga harus untuk menjauhi dirinya agar tidak duduk bersama mereka dan tidak juga debat dengan mereka. Saya bawakan Ucapan Al-Imam Sam'ani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Intisar li Ahlil Hadis. Beliau mengatakan rahimahullah, "Wa'lam, ketahuilah olehmu, annaka mata tadabbarta siratas sahabah." Sesungguhnya engkau kapan engkau mentadaburi, ya, kapanpun engkau mentadaburi mempelajari sirah perjalannya perjalanannya para sahabat, wa minas dan orang-orang setelah mereka dari kalangan salafus soleh tahum yanhauna an jidali bidah maka engkau akan dapati sejarah mereka siapapun mereka dari kalangan salafus soleh engkau akan dapati ternyata sebagian dari sirah mereka sejarah mereka mereka semua melarang dari jidal terhadap ahlul bidah iya jadi ini adalah warisan Naam yang sudah turun menurun, wasiat yang terus dilanjutkan dari generasi ke generasi, naam dari kalangan salaf hingga saat ini. Iya, larangan untuk debat dengan mereka. Bi ablagi mayarawna. Nah, dengan larangan yang paling keras. Mereka melarang dengan larangan yang paling keras. Wala yarawna radda kalamahum bidala ilil aqal dan demikian pula salaf tidak berpendapat untuk membantah naam ucapan-ucapan mereka dengan dalil-dalil akal. Ini dua. Yang pertama salaf semuanya melarang untuk jidal dengan mereka. Kemudian yang kedua salaf juga melarang untuk naam membantah mereka dengan akal. Wa inna makanu idza sami'u biwahidih biwahidin min ahlil bidah adharu atabarru'a minhu Naam wa nahau nas an mujalasatihim wa muhawaratihim wal kalama'ah wa rubbama nahau an nadhar ilaih. Kata as rahimahullahu taala, apabila mereka dahulu mendengar satu dari kalangan ahlu bidah, maka akan nampak dari mereka tabarri ya nampak dari mereka para salaf sikap berlepas diri darinya dan melarang manusia dari duduk-duduk bersama mereka melarang manusia untuk duduk-duduk bersama mereka berbicara dengan mereka berkata-kata dengan mereka bahkan kata Sam'ani rahimahullah wa rubbama nahau anin nadhar ilaih dan terkadang salaf saja sampai melarang manusia agar jangan melirik melihat kepada ahlu bid'ah. Ini dinukilkan oleh Syekh Khalid rahimahullah hafizahullahu taala di dalam kitab beliau Ijma'us Salaf, ya, kesepakatan salaf untuk na'am menjauhi kebid'ahan. Iya. Unduru hafizakumullah, na'am seperti ini salaf kita mengajarkan terhadap satu perkara yang namanya bid'ah. Kemudian di antara manusia barakallahu fikum, na'am ada yang mengatakan atau ada yang membagi bid'ah itu menjadi lima. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mustahab, ada bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang muharram. Dibagi menjadi empat. Nah, dikatakan oleh Syekh Rabi Hafizahullah, kita nukilkan pendapat beliau atau nasihat beliau. Kata beliau, وَمِنْهُمْ minhum الْبِدَعِ di antara manusia ada yang membedakan, membagi-bagi bid'ah itu menjadi wajibat, bid'ah yang wajib. Wa mustahabbat, bid'ah yang mustahab. Wa makruhat, bid'ah yang makruh dan bid'ah yang muharram. Iya, dibagi menjadi al-ahkam al-khamsah, hukum yang lima, wajib, mustahab, mubah, makruh dan haram. Kata Syekh Rabi' hafizahullah taala hadza ghalat ini adalah kekeliruan. Fa innal wujuba la yuthbatu illa bidalil. Karena yang namanya wajib la yathbut tidak akan dia dikatakan wajib tidak akan tetap kecuali dengan ditetapkan berdasarkan dalil. Kata Syarobi demikian. Yang namanya perkara wujub kita tidak mungkin bisa menjadi wujub kecuali dengan adanya dalil. Wa idza na'am sabata ma yusammihi bid'ah. Dan kalau seandainya memang sudah ada dalilnya yang menunjukkan dia itu wajib, maka dalil itu menunjukkan kalau hal tersebut bukanlah bid bid'ah. Syekh Rubi bagi orang yang mengatakan bid'ah itu dibagi menjadi lima, ada bid'ah yang wajib. Kata Syekh, Hafizahullah Ta'ala, sesuatu dikatakan wajib itu mesti harus ada dalilnya. Dan kalau seandainya ada dalil yang menunjukkan itu wajib, maka tentunya dia itu bukan bid bidah. Karena sesungguhnya yang namanya bid'ah itu tidak ada dah dalilnya. Fahadihi laisat bid'atan, maka yang seperti ini tidak dianggap sebagai bid'ah. Wa idza tabatat bidalil anna alladhi yufidul istihbab. Demikian pula kalau seandainya di sana ada dalil yang menunjukkan perkara tersebut mustahab, maka dalil itu menunjukkan kalau hal tersebut bukanlah bid'ah bahkan dia adalah sunnah Naam yang namanya sunnah bukanlah bid'ah fataksimu hadza ghalatun maka pembagian seperti ini adalah pembagian yang keliru kalau antum berjalan ke tengah-tengah masyarakat antum akan dapati ini ada di antara mereka yang berkata bahwasanya bid'ah itu dibagi lima seperti hukum-hukum syar'i itu dibagi lima ada yang wajib maka kalau sudah wajib wajib kita berbuat bid'ah menurut mereka kalau seandainya mustahab maka ini adalah bid'ah yang mustahab tapi kalau yang makruh kalau yang haram maka dia hukumnya makruh dan haram ini yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka sekali lagi barakallahu fikum siapa dari kalangan ahlu bid'ah yang akan mengatakan bid'ahnya muharram tidak akan ada sampai syiah sekalipun ya sampai syiah sekalipun dia tidak akan pernah menganggap amalan-amalan bid'ahnya ini sebagai sebuah kesesatan iya tanyakan kepada mereka tentang nikah kontrak mut'ah tanpa ada wali dengan jangka waktu tertentu mereka menganggap ini adalah satu keutamaan barang siapa yang melakukan sekali derajatnya seperti Hussein Barang siapa yang dua kali derajatnya seperti Al-Hasan, barang siapa sampai sekian kali derajat dia seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan menganggap kalau perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang keliru. Nah, kita masuk kepada poin berikutnya. Kata beliau Nam Alimamu Ahmad rahimahullahu taala, tarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa. Di antara pokok sunnah yang lain adalah tidak berdebat dan tidak duduk bersama mereka ashabul ahwa. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Battah mengatakan, "Arafna unasan." Kami mengetahui beberapa manusia. Kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bidah. Dulu mereka adalah orang-orang yang mencelah ya melaknat ahlu bid'ah. Fajalasuhum wa asharuhum akan tetapi kemudian mereka duduk bersama mereka. Bergaul dengan mereka. Fa asbahu minhum. Maka jadilah mereka naam tergolong dari ashabul ahwa tersebut. Iya, ini gambaran dari alimamu Ibnu Battah rahimahullah tentang orang-orang yang tidak nurut naam dengan nasihat orang-orang yang lebih salaf dibandingkan mereka. Awalnya mereka benci kepada bid'ah. Awalnya mereka barakallahu fikum tidak suka kepada ahlu bid'ah. Memperingati manusia. Akan tetapi ketika mereka menghilangkan prinsip selanjutnya. Yakni tidak duduk-duduk bersama mereka. Akhirnya kata Imam Ibn Battah fa'asbahu minhum. Jatuhlah mereka menjadi golongan mereka. Menjadi golongan dari ashabul ahwah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Tarku ahlil bidah, meninggalkan ahlu bidah ini adalah naam perkara yang diperintahkan dalam agama kita. Bahkan dia adalah perkara yang dikecualikan. Naam ketika seorang muslim menjauhi saudaranya selama tiga hari. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yahilul muslim ayah juro ahahu fauqasala sati ayamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot meninggalkan saudaranya lebih dari tiga hari. Eh, Tidak ngajak bicara, tidak disenyumi, tidak dijawab salamnya. Naam, ini tidak boleh lebih dari tiga hari. Akan tetapi apabila barakallahu fikum kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita ini adalah perkara yang terkait dengan agamanya yang kita khawatirkan kemunafikannya dijelaskan oleh al-Imam al bagawi rahimahullah. Al-Imam al bagawi di dalam Syarhus Sunnah beliau mengatakan wan nahyu anil hujran fauqa thalath fima yaqa'u baina rajulain minat taksir fi hukukis suhbah wal ashirah. Kata beliau rahimahullah, larangan untuk memboikot lebih dari tiga hari ya, dari kasus perkara yang terjadi di antara dua orang laki-laki, naam ini adalah perkara yang terkait dengan pertemanan dan persaudaraan. Iya. Duna makana dzalika fi bukan dalam permasalahan hak-hak agama. Fa inna na'am hujrata ahlil ahwa. Nah, fa inna hijrata ahlil ahwa wal bidah kata beliau rahimahullah karena sesungguhnya hijrah memboikot menjauhi ahlul ahwa dan bidah itu daimatun illa ayatubu itu terus menerus terjadi sampai mereka mau tobat Demikian kata Imam Al-Baghawi rahimahullah. Iya, kalau seandainya ada kekhawatiran dia terjatuh ke dalam sebuah kebidahan, terjatuh dalam sebuah kemunafikan dari amalan-amalan yang dia lakukan, maka untuk memboikot dia tidak perlu kita menoleh kepada hadis yang tiga hari tadi, tidak. Mereka terus diboikot sampai nanti mereka menampakkan taubat naam dan menjalankan realisasi dari taubat yang dia lakukan. Iya. Demikian barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala, "Katsirun minan nas yaktaruna bima indahum min ma'rifah." Banyak dari kalangan manusia yang mereka tertipu dengan pengetahuan yang mereka miliki. Wa bima indahum atau dia bangga tertipu dengan kecerdikan kepandaian yang dia miliki. Fayuhalituna ahlal bid'ah wa yu'ashirunahum akhirnya mereka pun bercampur dengan ahlu bid'ah dan bergaul dengan mereka fayakiluhumullahu ila anfusihim hingga akhirnya Allah serahkan urusan mereka kepada diri mereka sendiri. Yani Allah tidak menolong mereka. Allah tidak menjaga mereka dengan sebab kesalahan yang mereka lakukan tersebut. Antum ingat barakallahu fikum kisah tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan tiga orang ini? Karena kekhawatiran mereka ini terjatuh ke dalam kemunafikan i'tikad. Naam kemunafikan i'tikad yang menjadikan mereka terjatuh ke dalam kemunafikan yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu taubat mereka dan diakui taubat mereka oleh Allah karena ketika itu masih ada masa-masa turunnya wahyu. Rasulullah memboikot mereka bertiga dan bukan saja beliau yang lakukan. Beliau memerintahkan kepada kaum muslimin yang lain. Bahkan beliau memerintahkan kepada istri-istrinya. Iya, istri-istri dari tiga orang tersebut untuk meninggalkan suaminya kecuali ada dua orang yang karena mereka itu usianya sangat tua dan membutuhkan bantuan dari istri. Adapun yang satunya barakallahu fikum diperintahkan oleh Rasulullah untuk memboikotnya. Hakada sampai turun barakallahu fikum taubat dari Allah, Allah menyatakan telah menerima taubat mereka. Baru akhirnya dia naam dipergauli lagi layaknya seorang saudara oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Coba bayangkan, kalau seandainya ada di karangan para sahabat yang ketika itu tidak nurut sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia masih bergaul dengan tiga orang ini, apakah kira-kira syaitan tidak akan masuk ke dalam hal itu? Tidak akan membuat syaitan akan berusaha barakallahu fikum untuk membuat mereka yang bertiga ini percaya diri karena masih ada pengikut. Iya. Akan tetapi karena para sahabat adalah orang-orang yang paham akan anjuran Rasulullah, paham terhadap wahyu yang diucapkan oleh Rasulullah karena beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu. Naam, Rasulullah mengatakan sesuatu yang itu hakikatnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun sepakat memboikot tiga orang ini hingga akhirnya turun taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya barakallahu fikum ya, yang hikmah yang hikmah apabila seseorang ini benar-benar ingin berusaha menjadi orang yang hakim, menjadi orang yang penuh dengan hikmah, seharusnya dia berjalan sesuai ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia cinta kepada saudaranya tadi, ketika dia terjerumus kepada sebuah kesalahan, pada sebuah kemunafikan, maka bukan dia ini menguatkan saudaranya untuk pede di atas kesalahannya, untuk percaya diri di atas sebuah kesalahannya, tetapi harusnya dia ini sedih. Iya, harusnya dia ini menghasung saudaranya sudah taubat apalagi sih maumu? Nah, ayo taubat. Insya Allah yang lain akan menerima taubat kamu kalau kamu jujur. Ini akan menjadi kemuliaan karena semua orang paham tidak ada seorang pun yang dia itu mak maksum. Siapa di antara kita yang maksum tidak ada? Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan itu kerap terjadi bahkan ini adalah ucapan Allah. Ya Adam, kullukum tuhtiu nabil lail wa nahar. Wahai anak manusia, kalian seluruhnya berbuat salah di siang hari dan di malam hari. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampun kalian kepadaku kata Allah, aku akan ampuni kalian. Justru ketika ada seorang yang terjerumus pada sebuah kesalahan, dia mau bertobat, ini adalah kemuliaan bagi diri dia. Iya. Hakada barakallahu fikum. Maka Al-Imam Ahmad di awal buku Usul Sunnah ini mengingatkan segenap kaum muslimin, segenap ahlu sunnah ketika mendapati seseorang dari kalangan saudaranya yang terjatuh ke dalam sebuah kesalahan, maka hendaknya mereka menempuh cara-cara sunnah menempuh cara-cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila belum nampak taubat yang jujur dari dia, jangan dulu didekati. Jangan dulu dikuatkan untuk dia percaya diri akan kesalahannya, tidak. Iya barakallahu fikum. Justru diajak dia itu untuk mau kembali kepada bimbingan para ulama, untuk dia mau bertaubat dari kesalahan dan ini bentuk cinta ahlu sunnah kepada saudaranya. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kata Syekh Robi, bahkan Allah yang mengatakan, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum." Apabila kalian melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami dengan berdalam-dalam. Iya. Fa'arid anhum maka berpalinglah engkau dari dia hatta yahudu fi hadithin ghairi hingga mereka mau memperbicarakan dengan pembicaraan yang lain. Kata Syekh Robi fala takut ma'ahum. Jangan kamu duduk bersama mereka. Li anna haula yahuduna fi kitabillah karena mereka ini mengadakan pembicaraan yang tidak pantas terhadap kitabullah. Mereka berkata tentang Allah tanpa ada ilmunya. Demikian kata Syekh Robi hafizahullahu taala. Kita masuk barakallahu fikum kepada poin berikutnya. Qala Syekh Rabi hafizahullahu taala wa sunnatu indana atharu Rasulillah. Sunnah di sisi kita adalah atharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu tufassar tufassiru al-Qur'an. Wa hiya dalailul Qur'an Sunnah di sisi kita adalah atar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pagi ada yang di limo? Antum ada? Abu Bakar ya? Ah. Abu siapa? Ah. Abu ah. Antum ingat apa asar tadi? mau Ma'udifa ilah sesuatu yang disandarkan kepada Asar. Asar. Ada ya? Abu Azhar tadi? Asar. Asar. Asar. Nah, asar itu hukum asalnya adalah yang disandarkan kepada sahabat atau kepada ta, tabi'in. Tapi terkadang dia juga bisa disandarkan kepada Rasulullah tetapi penyebutannya dengan muqay, muqayyad, tidak dengan mut, mutlak. Iya. Lihat di sini, sunnah di sisi kita adalah athar, tapi beliau menyebutkan dengan muqayyad, dengan qaid, atharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sisi kita adalah jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Sunnah itu dalil yang menunjukkan kepada Al-Quran. Walaysa fi sunnati kias. Dan kata beliau tidak ada di dalam sunnah itu kias. Wala tudrabu lahal amtal. Dan sunnah itu tidak bisa naam diberikan perbandingan-perbandingan. Wala tudraku bil ukul. Sunnah itu tidak bisa didapati dengan akal dan tidak pula dengan hawa nafsu. Inna mahwal ittiba. Sunnah itu adalah ittiba, mengikuti. Watarkul hawa dan meninggalkan hawa nafsu. Iya. Barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad menyatakan bahwasanya yang namanya sunnah, ya sunnah itu sendiri secara bahasa adalah at-tariqah al-maslukah, jalan yang pernah ditempuh. Iya barakallahu fikum adalah asar jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Robi, yakni aqwalahu, yakni ucapan Nabi, wa af'alahu perbuatan Nabi, wa takrir dari beliau. Naam, maka di sisi kita kata Syekh Robi, kita memiliki Al-Qur'an dan memiliki sunnah, yakni petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, baik berupa ucapannya ataukah berupa amalannya. Nah, dan ini kata Syekh Robi, allati faradallahu tabaraka wa taala alaina ittiba'ah. Ini yang Allah wajibkan kepada kita untuk mengikutinya dan untuk berpegang teguh dengannya. Iya. Kata Imam Ahmad, as-sunnatu tufassirul Qur'an. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kata Rabi di dalam di dalam ayat An-Nahl ayat ke-44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas nuzila ilaihim. Sungguh kami telah menurunkan kepada engkau adzikra. Ya, ini Al-Qur'an. Litubayyana linnas untuk engkau jelaskan pada manusia manuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan untuk mereka. Lihat, tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan Al-Qur'an yang Allah turunkan untuk mereka. Dan kita diperintahkan untuk kembali kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-50 ayat ke-95, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila engkau berselisih pada satu perkara dan perkara di sini ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum na'am syai'in di sini nakirah jatuh setelah konteks syarat. Iya. Maka nakirah di sini memberikan faidah umum. Apabila kalian berselisih di satu perkara, perkara apapun, apakah perkara dunia, perdagangan, pertanian, batas-batas pernikahan ataukah perkaranya perkara agama kata Allah farudduh kembalikan perselisihan itu ilallah wa rasul kepada Allah dan kepada rasulnya mengembalikan urusan kepada Allah adalah kepada Al-Qur'an dan mengembalikan kepada Rasul adalah mengembalikan urusan itu kepada beliau ketika beliau masih hidup dan mengembalikan kepada sunnah beliau petunjuk beliau setelah beliau wafat alaihi salatu wassalam iya dan inilah maraddun nas tempat kembalinya manusia dan naam naam marja ya referensi bagi manusia naam kata Syekh Rabi hafizahullah hiya wal Quran ala haddin sawa sunnah dengan Al-Quran itu batasannya sama yakni sama dalam keadaan fil ihtijaj dalam pengambilan hujah dalam barakallahu fikum keabsahan naam pendalilan iya sebagaimana ketika seseorang berdalil dengan Al-Qur'an maka dia ada di atas kebenaran maka demikian pula seorang yang berdalil dengan sunnah apabila sunnah itu benar tabit dari Rasulullah dan sunnah itu memang seperti apa yang dia ucapkan ya hukumnya seperti apa yang dia mau barakallahu fikum maka dia pun sama dengan pendalilan dari Al-Qur'an sama-sama diterima dan sama-sama harus diimani baik dalam permasalahan aqaid dalam permasalahan keyakinan ataukah dalam permasalahan ahkam halal dan haram bahkan ini adalah untuk seluruh perkara-perkara agama. Nah, <clears throat> kata Syekh Rabi hafizahullah taala, "Walihada kana salaf idza warada ala ahadihim su'alun fi aqidatin aw ghairiha yujibu bima yasbaqu ila dhihnihi min nassin qur'ani aw nassin nabawi." Karena itulah yang namanya salaf, ya. Yang namanya salaf apabila datang kepada mereka satu pertanyaan tentang permasalahan akidah ataupun selain akidah, maka salaf tadi akan menjawab dengan jawaban yang ada di dalam hatinya berupa Al-Qur'an pertama kali. Atau kemudian dia menjawabnya dengan nas dari nas nabawi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini asas kita. Ya. Ketika kita barakallahu fikum melihat ada satu perkara yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan, maka Naam barakallahu fikum yang wajib dilakukan oleh seorang muslim pertama kali adalah melihat di mana dari dua hal ini yang mempunyai dah, dalil. Di mana dari dua perkataan ini yang dia ini terbimbing dengan bimbingan para ulama. Karena bisa jadi barakallahu fikum dua-duanya punya dalil. Akan tetapi naam kebenaran keabsahan pendalilan itu butuh orang yang lebih dalam lagi ilmunya. Iya, untuk melihat dalil yang kamu pergunakan benar, adapun Anda dalil yang Anda pergunakan ternyata tidak tepat. Dan ini mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Ini terjadi dari kalangan para ulama kita, terjadi pula dari kalangan sebagian para sahabat yang menunjukkan mereka pun butuh bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun firman Allah, "Walladzina amanu alladzina amanu wa lam yalbisuna imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kedoliman mereka adalah orang-orang yang mendapat keamanan lagi mendapatkan petunjuk ayat ini dirasa berat oleh para sahabat iya mereka mengatakan siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dolim semua kita berbuat dolim, Iya. Apalagi mereka tahu bahwasanya dulmin di sini di dalam ayat ini nakiroh jatuh setelah konteks Nah, nabi umum kedoliman apapun besar ataupun kecil apabila bercampur dengan keimanan yakni mereka melakukan kedoliman sekecil apapun mereka tidak akan mendapatkan keamanan mereka tidak akan mendapatkan hidayah sehingga ayat ini dirasa sangat berat oleh para sahabat mereka mengadu kepada Rasulullah nah mereka mengadu ayyuna la yadhlimu nafsah siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan kepada mereka laisa kama ta'nun ini tidak seperti yang kalian gambarkan nah innama huwa syirku kedoliman di sini maksud maksudnya adalah syirik Tidakkah kalian pernah mendengar ucapan Abdun Saleh yakni Luqman ketika dia menasehati anaknya ya bunayya la tusyrik billah inna syirkan la zulmun azim. Iya, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau lakukan syirik karena sesungguhnya jangan kau dekati syirik karena sesungguhnya syirik itu kedoliman yang besar. Undurah fitakumullah para sahabat terjatuh kepada pemahaman yang tidak tepat. Mereka butuh bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menafsirkan Al-Quran. Apalagi orang-orang yang bukan sahabat, yang mungkin bahasa Arabnya terbatas, yang mungkin keilmuannya terbatas, sangat mungkin saja dia berdalil akan tetapi keliru sisi pendalilannya. Sehingga barakallahu fikum perlu bagi kita untuk terus terbimbing dengan para ulama. Iya, untuk mengetahui di mana di antara dua kelompok ini yang mereka ini terbimbing sesuai pendalilannya dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang fajar, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul aswadi minal khaytal abyadi minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minum kalian sampai nyata-nyata nampak benang putih dari benang yang hitam. Ada sebagian para sahabat yang mengikatkan kakinya benang putih dan benang hitam. Dia tidur. Ketika bangun, oh benang putihnya nggak kelihatan. Makan, minum. Tidur lagi. Dilihat belum, berarti belum fajar. Terus sampai nampak ternyata fajar sudah sekian lama ter terbit. Terjadi yang seperti ini. Mereka salah dalam memahami Al-Qur'an. Butuh bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Naam, perlunya bagi kita untuk taslim ya, menerima bimbingan dari para ulama kita. Naam. Dan jangan sekali-kali pede dengan keilmuan kita barakallahu fikum. Iya. Jangan sekali-kali percaya diri, ya, mengetahui atau meyakinkan kalau dirinya yang benar karena dia telah belajar. Iya satu pengalaman seperti yang digambarkan oleh guru-guru kita. Iya. Ketika Syekh Mukbil rahimahullah na'am beliau berbicara tentang beberapa hadis dan beliau mengeluarkan pendapat beliau terhadap hadis itu ilmiah ilmiah adapun hadis ini jalan dari jalan ini dengan penguat yang ini maka saya hukumi seperti ini kemudian ternyata pendapat beliau ini menyelisihi pendapat gurunya yakni Syekh Albani rahimahullahu taala apa yang dikatakan oleh Syekh Mukbil? Adapun saya ya ikhwan, apabila saya berhadapan dengan Syekh Albani, maka saya belum tentu bisa bicara seperti saya bicara di depan kalian. Nah, masih menghormati gurunya dan menyatakan bahwasannya gurunya itu punya keutamaan dan bahkan beliau sendiri tidak berani untuk mengemukakan naam faidah yang dia miliki di hadapan sang guru. Hakada barakallahu fikum. Maka sekali lagi ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang punya adab. Iya. Naam. Mau dia itu tawadu kepada yang namanya al-haq. Kepada kebenaran. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita. <clears throat> Tadi dikatakan oleh Syekh Rabi Hafidahullah. Hiya wal Qur'an ala haddin sawa. Fahiya fil ihtijaj fil abwabil aqaid wal ahkam wal halal wal haram wa Sa'ir syu'unid Din huwa marja'un kal Qur'an. Iya. Kata Syekh Rabi hafizahullah al-sunnah dan Al-Qur'an ini pada batasan yang sama. Nah, dia dalam sisi ihtijaj, ihtijaj pengambilan hujjah pada bab-bab akidah, pada bab-bab hukum, pada bab-bab halal, haram, dan seluruh perkara-perkara agama sunnah itu bisa dijadikan referensi sebagaimana Al-Qur'an dijadikan referensi. Nah, karena itulah para salaf apabila datang kepada mereka satu pertanyaan, maka mereka menjawab pertanyaan tersebut dengan apa yang ada di dalam kalbu mereka dari nas Al-Qur'an ataukah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La na'am la na'am tidak ada perbedaan. Iya. La tafriqah fi dzalik, tidak ada perbedaan dalam hal itu. Nah. <clears throat> Baik. Qala Syekh atau Imam Ahmad rahimahullah. Wa hiya dalailul Qur'an. Sunnah itu adalah dalail Al-Qur'an. Maksudnya tubayyinu mujmalah yang akan menjelaskan naam perkara-perkara yang mujmal, perkara-perkara yang global dari Al-Qur'an. Dia memberikan tafsir terhadap dari perkara-perkara yang mujmal. Dia memberikan taudih, naam kejelasan dari perkara-perkara yang masih mubham. Iya, ini fungsi dari sunnah. Syekh Robi memberikan contoh firman Allah wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkan oleh kalian salat dan bayarkan oleh kalian zakat. Iya, banyak ayat ini di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi adakah tata cara salat di dalam Al-Qur'an? Adakah kadar zakat di dalam Al-Qur'an? Jawabannya hal itu didapati dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang memberikan rincian bagaimana keifiat salat dan bagaimana tata cara untuk berzakat. Qala Imam Ahmad rahimahullah. Kita beralih kepada permasalahan selanjutnya kata beliau walaisa fi sunnati qiyasun. Tidak ada di dalam sunnah itu kias. Iya. Kias secara bahasa adalah at-takdir wal musawah Kias secara bahasa maknanya adalah at-takdir wal musawah, yakni mentakdir, mengukur, mengkira-kira dan menyamakan. Adapun secara istilah kias itu adalah taswiyatu parin bi aslin fi hukmin li'illatin jami'ah bainahuma. Iya. Adapun secara istilah kias itu adalah taswiyatu far'in bi aslin Iya. taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'ah bainahuma Ya. Adapun secara istilah yang namanya kias itu adalah menyamakan cabang dengan usul pada hukumnya, pada hu hukum. Yani menyamakan hukum antara cabang dengan usul. Naam dalam permasalahan hukum karena satu illah, satu sebab yang jamiah yang mengumpulkan keduanya, yakni ada persamaan antara cabang dengan usul kemudian dihukuminya pun dengan hukum yang sah sama. Nah, seperti barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap perkara yang memabukkan ini adalah khamr. Iya dan setiap khomer adalah haram. Beliau tidak merinci. Ya. Lalu ada masalah pada zaman kita. Bagaimana dengan ganja? Bagaimana dengan narkoba? Bagaimana dengan kecubung misalnya? Apalagi? Nah, tidak ada dijelaskan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Tapi barakallahu fikum para ulama mengkiaskan setelah mempelajari bagaimana cara kerja ganja ya mempelajari bagaimana naam barakallahu fikum naam apa namanya antum lebih tahu barakallahu fikum ternyata apa yang ada pada benda-benda ini ada pada kaidah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah ya khomer pada zaman beliau ya fermentasi dari anggur fermentasi dari naam uh, kurma yang kemudian di naam naam dia menjadi memabukkan kemudian dijadikan sebagai homer dihukumi sebagai homer dicari kesamaannya ternyata ada sama-sama memabukkan dan memabukkannya dia itu seperti homer yakni membuat seseorang tertutup dengan kesadarannya dan kemudian membuat dia fly yang ini semua definisi dari Homer maka mereka pun menghukumi naam ganja dan lain sebagainya seperti Homer nah ada lagi satu kasus bensin misalnya ada orang mabuk gara-gara sarahmi mi, minum contohnya iya apakah enam orang yang minum bensin ini dikatakan mabuk seperti Homer ternyata dicari tidak karena mabuknya bukan mabuk yang dia itu makmur yang menutup akalnya sehingga dia fly. Ada yang minum itu lalu ngefly gara-gara bensin? Beda. Nah, maka yang seperti ini warakallahu fikum tidak dihukumi sebagai khomr Ini kias. Ya, menghukumi cabang dengan asal nah dalam sebuah hukum karena ada satu sebab yang sama di antara keduanya. Nah, dan para ulama mengatakan Naam <clears throat> rukun-rukun kias itu ada empat. Yang pertama harus ada faraknya, cabangnya. Dan kemudian yang kedua harus ada usulnya. Iya. Dan yang ketiga ada hukum yang akan diambil, ada ada hukum yang bisa disamakan. Ya, atau menghasilkan hukum dari kedua hal tersebut. Dan yang keempat ada illah, ada sebab yang menyatukan antara usul dan cabang tadi. Taib barakallahu fikum. Kita tidak akan berdalam-dalam dalam membicarakan kias dari sisi ilmu usul. Akan tetapi barakallahu fikum yang akan kita bicarakan ialah pembicaraan para ulama terkait naam kias dalam permasalahan akidah. Dijelaskan bahwasanya manusia dalam permasalahan kias terbagi menjadi empat. Iya, ada empat pendapat tentang permasalahan kias. Yang pertama, kelompok yang menolak sama sekali. Kelompok yang menolak sama sekali. Baik dalam permasalahan tauhid ataukah dalam permasalahan ahkam, hukum-hukum. Iya. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang menetapkan secara mutlak. Iya. Menetapkan seluruhnya. Kias itu bisa terjadi dalam bab tauhid sebagaimana dia terjadi pada bab ahkam menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, enam yang menyatakan kias itu hanya untuk bab tauhid, tidak untuk babul ahkam. Ya, menetapkan kias, nam pada bab tauhid, bab akidah tapi menolaknya untuk babul ahkam. Dan yang keempat, menetapkan kias untuk ahkam tetapi meniadakannya pada bab tauhid. Meniadakannya pada bab tauhid. Dan ini barakallahu fikum yang rajih. Nah, walaupun tidak mutlak. Yang keempat, yakni kias itu ada pada babul ahkam tetapi tidak ada pada bab tauhid ataupun pada bab akidah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Iya. Di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, jilid 2 halaman 887. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, la khilafa bainal fuqaha. Iya. La khilafa bainal fuqaha al-amsar Iya. Wasairi ahli sunnah. Iya. Wa ahli fiqhi wal hadith. Finnafi al qiyas fi tauhid wa ithbatihi fil ahkam. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, tidak ada perselisihan antara para kalangan ahli fikih. Iya dan seluruh ahlu sunnah dan seluruh ahli hadis mereka semua menolak kias dalam permasalahan tauhid dan menetapkan kias naam pada bab ahkam. Iya. Jadi untuk permasalahan tauhid, ya, apakah us sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam, ataukah kejadian-kejadian perkara yang goib. Naam, ini semua naam harus tawakuf berhenti naam sesuai dengan dalil. Apabila tidak ada dalil, maka tidak ada kias dalam permasalahan tauhid. Naam. Taib. Adapun Al Imam muhammad rahimahullahu taala termasuk dari kalangan Naam alim yang berpendapat tidak ada kias dan memutlakan sama sekali dalam permasalahan tauhid. Naam. Walaupun ya sesungguhnya kata Syekh Robi hafizahullah di sana ada kias aula. Ya, kias itu ada beberapa macam dan untuk permasalahan tauhid masih bisa masuk Naam kias aula akan tetapi barakallahu fikum. Naam ini adalah sesuatu yang tidak sembarangan dalam penggunaannya kata Syekh Robi Hafidahullah dia itu layaknya bangkai yang diambil ketika ada dalam keadaan darurat saja. Nah, Taib. Kata Syekh Robi Hafidahullah "Fal Imamu Ahmad yushiru ila raddi ala haula." Al Imam Ahmad mengisyaratkan bantahan bagi mereka. Iya yakni orang-orang yang menggunakan kias dalam agama mereka. Wa illa faqad yujadu qiyasul aula. Padahal di sana masih ada kias aula. Ya, jadi Syekh Robi berpendapat masih ada kias yang bisa masuk kepada perkara tauhid tetapi hanya kias au aula. Walakinnahu kama yuqalu kal mayyitah yulja ilaihi fi hali darurah. Akan tetapi kias ini pun sebagaimana dikatakan ya, layaknya bangkai yang kembali kepada bangkai seseorang boleh memakan bangkai itu ketika keadaan darurat saja. Iya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan dalam satu risalah beliau, "Na'am bahwasannya bil istiqra setelah melakukan penelitian, ya, ma min ijma'in illa wajadna lahu nasab." Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan tidaklah kami mendapatkan satu ijma melainkan di situ kami telah mendapatkan pula dalilnya. Ya. Syekhul Islam mengatakan tidaklah di situ ada ijma melainkan di situ kami mendapatkan dalilnya. Kadzalika ma atau ta'ifatun qiyasan illa wa wujida nassun fi makna dzalikal qiyas. Bahkan ya, tidaklah ada satu kelompok yang melakukan kias melainkan di situ ada nas yang menunjukkan naam atas kias tersebut. Iya. Akan tetapi kata beliau yatafawatun nasu fi isti'abin nusus. Manusia itu punya perbedaan di antara mereka. Naam, ada yang mereka itu pengetahuan tentang hadisnya, dalilnya itu banyak, mencakup perkara-perkara yang luas, ada yang tidak demikian. Iya. Dan biasanya barakallahu fikum orang yang tidak mendapatkan dalil atau punya keterbatasan dalam memahami dalil, ini yang terjadi kias di antara mereka. Adapun untuk orang yang Allah berikan rizki berupa pemahaman yang luas, mereka mampu mengeluarkan dalil naam dari berbagai macam masalah yang sebagian orang naam menghukuminya dengan kias. Naam. Taib ala kulihal dikatakan oleh Syekh Rubi fadiduna kamil agama kita ini adalah agama yang sempurna. La naqsafi, tidak ada kekurangan dalam agama kita. Iya. Fa ba'dun nas yajtahidu wa yaqisu wa yakunu qiyasuhu sahih. Iya. Mulhaq bin nas. Jama'a baina illah. Nah, yakni al-mutabarah. Iya. Naam. Walakin fil mas'alah nasun ma balagahu. Kata Syekh Rabi hafidahullah Agama kita ini adalah agama yang sempurna. Tidak ada kekurangan padanya. Sebagian manusia dia beristihad, mengkiaskan beberapa perkara dan kiasnya ini benar sesuai dengan nas. Iya. Dia mengumpulkan antara ilah-ilah yang bisa teranggap sebagai ilah. Akan tetapi dalam masalah ini ada satu nas yang tidak sampai kepada dia. Naam, akhirnya dia melakukan kias, adapun yang lain bisa menghukuminya dengan nas. Baik. Akhir kata. Kata Syekh Robi. Ala kulli hal al-Imam Ahmad kana syadidan fi raddi al-qiyas. Ala kulli hal, Imam Ahmad termasuk seorang yang keras dalam membantah kias. Wa kana yunkiru katsiran minal umuri allati yudda'a fiha al-ijma'. Demikian pula beliau adalah orang yang sering kali membantah, mengingkari perkara-perkara yang di situ dikatakan telah terjadi ijma'. Iya. Jadi Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau keras dalam dua hal. Iya, satu penggunaan kias dan yang kemudian yang kedua pengakuan telah terjadi ijma para ulama. Iya, beliau mencari orang yang mengatakan masalah ini telah sepakat para ulama. Beliau mengatakan mayudrika anahuna kekhilafan. iya Apakah kau tahu mungkin saja di sana terjadi khilaf? Iya. Nah, Bagaimana engkau bisa mengatakan tidak ada perselisihan telah ijma padahal ulama tersebar ke seluruh penjuru-penjuru bumi ini. Iya. Fal yakul maka hendaknya engkau katakan la a'lamu khilafan fil qadiyah fulaniyah. Maka yang benar Al Imam Ahmad mengajarkan katakan aku tidak tahu di sini terjadi khilaf pada perkara fulan ini. Nah, dan jangan dia mengatakan telah sepakat umat atas perkara ini. Baik, ini faidah barakallahu fikum. Naam untuk kita yang menggambarkan tentang keberadaan al muhammad yang beliau adalah termasuk orang yang keras dalam pengingkarannya terhadap kias. Nah, baik. Dua poin terakhir Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Fala tudrabu laha al amthal Iya, sunnah itu tidak bisa dibandingkan ya dengan diberikan permisalan-permisalan. Nah, ya, seorang menentang satu dalil dengan memberikan naam perbandingan-perbandingan dari sisi dia. Bukankah seperti ini, bukankah seperti itu dengan tujuan dia menolak barakallahu fikum Naam dalil yang datang dari Allah ataupun datang yang dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Wala tudraku bil uquli wal ahwa. Sunnah itu tidak bisa digapai, tidak bisa didapat dengan akal, tidak pula dengan hawa nafsu. Sunnah itu tidak bisa didapati, tidak bisa digapai dengan akal ataupun dengan hawa nafsu. Nah, sunnah itu barakallahu fikum hanya didapatkan dengan penukilan. Jadi agama kita adalah penukilan dari Allah dan penukilan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang ingin mengetahui agamanya tidak ada cara lain kecuali dengan cara dia belajar ilmu agama ini. Allah mengatakan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fakihkan dia dalam agamanya. Nah, adapun seseorang berkata dengan hawa nafsunya, berkata dengan naam akalnya dengan pikirannya tentang agama Allah maka ini adalah dosa besar. Ini dosa besar. Saya rasa permasalahan ini harusnya seperti ini. Saya rasa permasalahan ini harusnya seperti itu. Ini tidak diizinkan dalam agama. Ini adalah dosa besar. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Naam menganggap hal ini sebagai dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-33. Kul katakan wahai Nabi, Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, katakan wahai Nabi, hanya saja Rabbku itu mengharamkan perkara-perkara yang fahish, perkara-perkara yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Allah juga mengharamkan al-ithma, perbuatan dosa, kedoliman, wal baghya, yakni perbuatan dolim kepada sesama saudaranya, na'am bi haqq Wa antusyriku billah dan Allah mengharamkan kalian bernyekutukan Allah berbuat syirik dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Wa antakulu Allah ma la dan kemudian Allah mengatakan Allah mengharamkan kalian berkata atas Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Iya. <clears throat> Kata Syekh Rabi, taala. Fala lil muslim min tauqifil aqaid. Mesti bagi seorang muslim untuk dia berhenti dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan halal, dalam permasalahan haram dan juga pada urusan-urusan agama. Nah, barakallahu fikum mesti dia itu harus berhenti dengan dalil. Tidak berkata ini halal, tidak berkata ini haram kecuali padanya ada dalil. Adapun untuk perkara dunia, Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian ini lebih tahu dengan perkara-perkara dunia kalian. Iya. Al aslu fid din, kata Syekh Robi, hukum asal pada agama adalah haram. Iya, tahrim diharamkan melakukan satu ibadah kecuali telah diizinkan oleh pembuat syariat. Tidak boleh seseorang melakukan satu amalan dan dia yakini ini adalah ibadah kecuali telah ada dalil yang menunjukkan hal itu. Fa idza dakhalta bi ya fi dinillah apabila naam engkau masuk dengan akalmu yakni engkau menyatakan sesuatu dalam perkara agama dengan akalmu naam ittaba'ta hawa maka ketika itu engkau telah mengikuti hawa nafsu Kulta Allah bigori ilmin. Engkau berkata tentang Allah tanpa ilmu. Wahada min akbari Kata Syekh Robi ini termasuk dosa yang paling besar. Fi ba'dil ahyan di sebagian keadaan yasilu ila akbar minasyirk Bahkan dosanya lebih besar dibandingkan dosa syirik. Iya, ini kata Syekh Robi. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana hal ini telah dikatakan oleh Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala karena beliau telah mensyarah ayat ini dan beliau mengatakan bahwasanya nas dalam ayat ini dimulai secara bertahap dari yang paling kecil kemudian yang kecil kemudian yang besar kemudian yang paling besar coba antum urutkan ayat ini mana yang paling akhir itu yang paling besar ternyata yang paling akhir kata Imam Ibnu Qayyim adalah firman Allah wa antakulu alallah ma ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah sesuatu yang tidak engkau ketahui. Ini termasuk dosa besar dan bahkan bisa sampai dosanya lebih besar dibandingkan dosa syirik. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka seorang muslim untuk beragama dan mencukupkan dirinya sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula sebaliknya, ketika telah datang bimbingan dari Allah dan Rasulnya, tidak halal bagi seorang muslim untuk keluar dari bimbingan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita baca dan mudah-mudahan berfaedah dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada.